طيب اذكر فضائل القرآن حديث من اقرأ مباشرة بالحديث عن أبي أمامة اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة للشافعي لأصحابه عندك ثانيا نعم عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال البخاري عندك لا تنظر ذكر الذي لم يذكر والذي كيف عندك يا توفيق والذي ماذا ما عندك كتاب عندك نعم حديث من رواه رواه أحمد رواه من عندك سعيد رواه من الماهر بالقرآن من عبد العزيز خالد مسلم عندك إبراهيم هذا القرآن عندك الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية حديث من حديث من ابن عمرو بن عاص رواه من رواه أنا يا خالد من رواه Yuqal li sahibil Qur'an wat wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya. Yarham. Baik, fadail. Berikutnya, Nabi Rahman. Mar. طيب عندك يا فرمان عندك يا رافع حبيب عندك شيطان يفهم البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة عندك يا خان واحد أنا يا خان حديث من الراجح الراجح الراجح عندك الراجح عندك يا فردوس محمد موقوف على ابن مسعود طيب بعد عندك يا اسماعيل anda لا Dah tadi yukalu sholat Quran. Jafar. Hamdulillah mana? Khas satu hadis teman. Ada yang لا يا فضل فضائل ها فضائل أخرى لا يخنع ثم نعم من القرآن وعمل به ربس الله والديه تاجا من القيامة ضوء من ضوء الشمس حديث من؟ سهل من؟ سهل بن من؟ من بن عبد الرحمن صاحب النظارة ها؟ أنا يا أمين أنا خانة من قرأ القرآن وعمل به أنا يا أخانا حديث من عندك معي سبب المال ماذا الجهني نعم فضائل عندك يا أخانا ذكر الذي لم يذكر لا نزار عند يا عبد الرحمن ده main Meraja ya kan, meraja, kemana di meraja? Hajar Musa misalnya, Mahal Mu'min, belajar Al-Quran, kithir jiddan. Al-Quran bi aswatikum banyak sekali di sana. Taib, ada membaca Al-Quran. Yang pertama hendaknya suci dari hadas besar atau kecil. Nah, sebagaimana Imam Bukhari beliau menulis apa? Sebelum menulis hadis, salat dua rakaat. Nah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru menulis. Nah, Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari selalu dalam keadaan is eh, suci. Allah jadikan Sahih Bukhari Nah, sebagai kitab setelah Al-Qur'anul Karim. Bijma' al-muslimin. Bijma' al-muslimin sahih Al-Bukhari, eh, salah Al-Qur'an sahih Al-Bukhari. Nah, Anggadaan suci. Taib. Kemudian apakah ini harus bukan satu keharusan sebagai perkara istihbab? Nah, Karena di sana ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha rawah Muslim, "Kan Rasulullah SAW yalkur fi kulli ahyani." Kan Rasulullah SAW yalkur yalkur Allah fi kulli ahyani. Hadis man? Aisyah rawah Muslim. Jadi semua waktu, baik di kala junub ataupun di kala naam suci baca Al-Qur'an Al-Karim khilafan di al-jumhur jumhur syafi'iyah orang yang haid tidak boleh nah tapi yang rajih dibolehkan untuk baca Al-Quranul Karim baik di dikala haid ataupun yang laki jadi junub nah Dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ifali ma taf ma la ma yafal hujjat ghaira annaki la tatufi bil bait." Kecuali kalian tawaf. Yang lainnya dikira Allah SWT wa talbiyah dan sebagainya dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dalam ibadah haji. Kemudian hendaknya menghadap kiblat. Nah, kemudian di sana apakah ini suatu keharusan tidak? Bukan suatu keharusan. جاء من حديث عبد الله بن غفل رضي الله تعالى عنه لرواه البخاري ومسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ويقرأ على راحلته سورة الفتح نعم حديث عبد الله بن مغفل رواه البخاري ومسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة wa huwa yaqra' ala rahilatih surah Al-Fath. Nah. Ini adalah pendapat jumhur ahli ilm. Jumhur ahli ilm. Eh tidak eh, dibolehkan untuk membaca walaupun di kala jalan atau tempat lainnya. Nah. Khilaf Malik, Malik yara karahatan al kiraah fi at-turuq di jalan-jalan. Nah, muhadha mukhalif lil hadis. Karena Rasulullah SAW nah, membaca surah Al-Fath dalam perjalanannya di atas kendaraannya. Nah, وأيضا كان أبو درداء يقرأ في الطريق أبو درداء وأيضا فعل عمر ابن عبد العزيز نعم عمر ابن عبد العزيز كان يفعل ذلك أنه يقرأ في الطريق نعم Adapun yang tidak boleh baca Al-Quran itu di Al-Makbarah dan fi Al-Hammam. Boleh kalian baca Al-Quran المقره المقبره الحمام Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran di dekat enam kotoran dibolehkan kita membaca Al-Quran walaupun di dekat kotoran nah, najis kan Rasulullah SAW menyatakan ala enam hijri wa ana haid Al-Quran وضع رأسه 'ala حجر hadis Aisyah Ya Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di atas pangkuanku. Beliau baca Al-Quran, padahal saya dalam keadaan haid. Padahal saya dalam keadaan haid. Haid itu najis. Nah, haid dalil yang menunjukkan bahwasanya kita boleh membaca Al-Quran walaupun di dekat nah, tempat najis. Nah, Kemudian menahan bacaan ketika sedang menguap. Nah. Fa inna ahadukum idza tatha'ab dhahika minhu syaitan. Nah. Riwayah fa inna syaitan yadkhul. Jadi kalau kalian itu menguap, angop, orang Jawa bilang, maka tertawalah syaitan, senang melihat Nah, orang-orang dalam keadaan letih, ngantuk, nam atau payah. Mengantuk nah, atau payah itu senang syaitan. Karena nanti dia akan es akan segera tidur dan akan segera meninggalkan aktivitas yang lebih bermanfaat. Nah, fi riwayah ukhra anna syaitan yadkhul. Syaitan itu masuk ketika kalian menguap. Maka tidak boleh kalian nanti uap apa apa nggak boleh. Ada yang begitu, yang nakal. Jadi supaya apa? Mau masuk ditahan lagi, mau masuk ditahan lagi. Eh, batil nah. Tidak boleh. Taib, yang keempat hendaknya mengucap isti'adah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah minasyaitonir rajim. Fa'idha kalau tel Quran. Al-Zahir Is al-Zahir. Jadi kalau kalian telah membaca Al-Quran, kalian is kalian baca isti'adah. Al-Zahir. Kalau kalian selesai membaca Al-Quran, baru kalian membaca isti'adah. Akan tapi yang dimasukkan di sini adalah al-isti'adah qabla al-qira'ah. Nah, jadi tidak semuanya fi'il madi itu Nah, untuk masa lampau. Bisa untuk masa yang akan datang. Nah, selain ayat ini, di sana ada beberapa ayat yang memakai fi'il madi tapi digunakan untuk enam masa yang akan datang. Manil kordali dan Fiyada. Fi'il madi yang digunakan untuk masa yang akan datang. Faksilu e, fil amr fil mudhari atau fil madi. Idza kumtum nam, Idza kumtum. Na'am. Jadi kalau kalian sudah menyelesaikan salat, idza kumtum ila salati. Ala zahir begitu. Tapi di sini idza arada ayyakum ila sholat. Kalau kalian mau menunaikan sholat. Nah, jadi fi'il madi digunakan untuk masa yang akan datang. Ila kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq Nah. Dalilun akhar Lain basatta yadaya ilaika li akatulani ma ana basit. Nah, kalau kalian sudah mengulurkan. Nah. Jadi kalau kalian mau mengulurkan itu syahid. Jadi bukan kalau selesai, nah, tapi kalau mau mengulurkan maka saya pun tidak akan mengulurkan kepada kamu, tahan saya. Jika kalian mengulurkan untuk membunuh saya. Nah, dan belum dilakukan, belum dilakukan pembunuhan. Taib, dari akhir Kata kau mati salah. Nah, ya, sungguh sudah ditunaikan Kata kau mati salah. Nah, benar belum. Ketika mati sudah dilakukan salat belum untuk mama? Belum. kau qamat. Nah, baik, kathir jiddan fi al-Qur'an fi sunnah. Tidak boleh meniru seperti suara perempuan Nah. Tashabbuh lan Allah musabbihina بالرجال من من الرجال بالنساء ومتشابهات من النساء بالرجال laran laki-laki untuk menyerupai wanita dan perempuan untuk menyerupai laki-laki Allah akan laknat. Naam. Jadi apa yang diancam la'anah, al-ghadab. Ini termasuk apa? Larangan. Tidak boleh. Nah, hadis ini juga begitu, Allah, berarti la'ana Rasulullah. Nah. Jadi Rasulullah sudah melaknat. Nah. nah. Taib, ayat hadis Abi Hurairah. La'ana Rasulullah SAW, rajul yalbas lubsatal marah wal mar'ah talbas lubsa لبس الرجل نعم Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai perempuan memakai baju perempuan dan perempuan memakai baju laki-laki. Hadis Abi Hurairah rawahu rawahu Abu Daud. Abu Daud. Maka kita berusaha untuk tidak menyerupai wanita dalam semua perkara. Seperti anting-anting ini haknya siapa? Haknya perempuan. Tapi sekarang begitu banyak para pemuda-pemuda yang pakai anting-anting. Kalung haknya perempuan. Ya ini laki-laki pakai emas. Nah, bedak haknya siapa? Hah? Ini Rahman. bedak ini haknya siapa? Saja, lagi-lagi nggak boleh pakai bedak? Hah? Boleh enggak? Nah, yang termasuk apa? Laki-laki yang ada yur, semacam ini. Nah, jadi yang berwarna apa yang kalau laki-laki itu tidak berwarna. Pakai minyak wangi itu enggak berwarna tapi baunya harum. Jadi Perempuan itu yang berwarna sebagaimana bedak. Bedak itu wangi yang ada Nah, warnanya warna putih. Nah, ini untuk perempuan. Kalau laki-laki maka tidak boleh semacam ini. Nah, kecuali nanti kalau e, bedak tadi tidak membentuk warna seperti apa seperti olesan itu. Itu lain perkara nanti. Kemudian bagaimana kalau kita memang tabiatnya jalannya kayak jalan perempuan? Kan ada laki-laki yang jalan kayak perempuan atau eh, perempuan suaranya kayak laki-laki atau laki-laki suaranya kayak perempuan yang berusaha untuk merubah berusaha untuk merubah nah, nah, di sana banyak laki-laki yang gayanya kayak perempuan nah, baik dalam perkataan ataupun jalan nah, dan perempuan juga demikian nah maka berusaha untuk merubahnya kalau tidak berusaha maka dia berdosa tapi kalau su sudah usaha kemudian es tidak tidak mampu nah La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Nah. Taib. Tidak memutus bacaan Al-Quran kecuali karena suatu darurat seperti menjawab salam. Menjawab salam adalah perkara yang wajib. Nah, maka kita selesaikan makna, nah selesaikan makna, makna yang sesuai, baru kita jawab salam. Baru kita jawab salam. Tidak harus Ketika sampai Laqad kafara alladziina qalu innallaha laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalits. Nah, kita berhenti la laqad sami Allahu alladziina qalu innallaha fakir. Misalkan berhenti di sini. Nah, ini enggak boleh. Laqad sami Allahu alladziina qalu innallaha fakir. Nah, harus selesaikan لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء sampai di situ. Jangan sampai berhenti pada fakir kemudian jawab salam. Selesaikan dulu makna. Atau ya ladina amanu la taqrabus sholah berarti di sini tidak boleh. kalau beriman jangan kalian dekat-dekat sholat Atau jangan kalian lakukan sholat Nah, hala yukhajir al-ma'na. Merubah makna. Kemudian memperbagus suara. Nah, sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan kami siapa tidak melakukan Al-Qur'an. Laisa minna ay laisa ala tariqatina. Laisa ala tariqatina. Kajian kami. Kemudian di sana ada hadis Abi Hurairah Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah. Lam ya ma ahina Allah ma adina rasulih aw Nabi hasanul Quran hasanul saud dakuna bil Quran Allah tidak izinkan sebagaimana diizinkan oleh Rasulullah SAW atau Nabi SAW Naam hasanul saud punya suara yang bagus yadakuna bil Quran Nah, dengan suara yang bagus ini ya bikin suara yang bagus. Nah, ya jharbih dan mengeraskan suaranya. Nah, mengeraskan suara ini membantu untuk menghafal. Jadi mengeraskan suara membantu untuk hafal. Kalau kita merojak sendiri mungkin dengan suara yang lirih, kita mungkin bisa lancar. Bisa lancar dengan baik. Tapi kalau sudah menjadi imam, dituntut untuk mengeraskan suara dituntut untuk pelan-pelan. Nah, maka kemungkinan akan terjadi banyak kesalahan. Nah, ini wakil. Kita bisa merojah yang baik. Nah, kalau kita sendiri. Tapi dikala sudah jadi imam, itu lain lagi. Suaranya harus dilantakan, harus dibaguskan. Kemudian es. Kemudian harus menghadapi. Nah, di belakangnya para hufal misalnya. Yang percaya nanti kalau kalian kedamat, coba nanti. Nah, kaki bisa bergetar nggak berhenti. Nah, sebenarnya pengalaman saya pertama kali sholat itu kaki nggak bisa berhenti, terus gerak sampai di akhir. Nah, di belakangnya adalah para hufad, kibar, ahli ilm. Nah. Aidan hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala Ya Musa, kaifa law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atik? Hai Musa, bagaimana kalau kalian tahu bahwasanya aku mendengar suaramu? Lau ra'aitani ah. Lau kuntu alam annaka tasma' qiraati lahabbartu laka tahbiran. Nah, seandainya saya tahu bahwasanya engkau mendengarkan bacaanku, tentu akan saya lebih perbagus lagi. Sekali di sini, Musa al ketika baca sendiri itu suaranya biasa-biasa. Tapi kalau tahu Rasulullah SAW maka dia akan membuat suara lebih bagus lagi. Apakah ini bukan syirik? Hah? Syirik enggak ini? Hah? Kalau dia baca sendiri dibaca biasa-biasa, tapi suaranya bagus sama Musa al Lakut Laqad utita izmaran min mazamir Ali Dawud Nah, sungguh kalian telah diberi seperti nah, mazamir, seruling, satu serungnya Daud. Nah, bagaimana? Apakah bukan ini bukan ria? Nah, ilham. Les. Hah? Jadi begitu kalau kita misalkan ada ilham di sini kita bagikan suaranya bagaimana? Ayat eh, ini kalau mendengar apa? Kalau orang lain tidak. Saya Rasulullah SAW. Enam. Tapi ini adalah tafsir supaya Rasulullah SAW senang. Nah, Rasulullah SAW minta kepada para sahabatnya untuk membaca sebagaimana Abdullah bin Mas'ud. Kalau alaikul Quran, Kefa akal Quran? wa es alika unzil bagaimana saya baca Quran padahal Quran turun kepadamu qal ini uhib an asma min ghairi saya senang mendengar selain diriku nah faqara'a surah an-nisa hatta idza balagha fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula syahida qala hasbuka an Qala fatafattu fa idza aina tadrifan. Sampai ketika ayah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. nam qala Rasulullah SAW hasbukal an sudah cukup sampai sini. fatu kemudian saya noleh faida aina tadrifan. Maka kedua matanya meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Ini saya juga tidak ada situ bacaan sadaqallahul azim. Kemudian saya juga mendengarkan dengan meneteskan air mata. Kemudian dibolehkan kita untuk mendengar bacaan orang lain. Nah, Halana. nah, Dia menyenangkan Rasulullah SAW. Kemudian baca dalam keadaan khusyuk. Nah, afala tabbarun al-Qur'an walau kana min indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira afala al-Qur'an am ala qulubin akfaluha kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih wa liyadhakkaru ulul albab nah jadi perintahkan untuk tadabbur nah kalau orang bisa faham Al-Quranul Karim itu bisa tadabbur meneteskan air mata nah tapi ada teman-teman Ustaz saya itu bisa nah, bisa meneteskan air mata walaupun saya tidak paham Al-Quran Loh bagaimana? Karena mengingat adik saya meninggal. <laughs> Jadi bukan bukan apa tapi mengingat adiknya meninggal. Nah. Jadi tadabbur Al-Qur'an. Terutama pada ayah-ayah Al-Azab awal jannah Nah, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kemudian hendaknya bersih dari baju, badan serta mengenakan siwak. Nah, karena malaikat itu meletakkan karena yadu. fahu ala fi Yadu fahu ala fi malaikat ini meletakkan mulutnya di atas mulut seorang qari. Nah, malaikat meletakkan mulutnya di atas mulut seorang qari ketika membaca. Lalu bagaimana ini? Enggak terasa ya? Nah, ini kalau teman terasa kalian nggak jadi baca saya katakan. Kalau tahu jin kalian nggak akan jadi naam pergi ke WC. Nah, nu'min bihada min maqala Rasulullah SAW kita imani apa ini di nah ucapan Rasulullah SAW nah kita juga nggak tahu tentang ruh nah inna ruh idza kubit tabi'ahul basar Roh itu kalau diambil akan diikuti oleh mata sehingga kalau orang meninggal itu biasanya matanya melala, Ah, belala Mengikuti roh. Nah, kita nggak tahu. Nah. Taib. Kemudian hadis Hudhaifah Rasulullah SAW Naam itu khanam Nabi SAW Fafsata al-Baqarah nah, Kemudian es Fafsata al nisa Kemudian Fafsata Ali Imran Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita boleh membaca tidak harus urut, kita boleh membaca surah Al-Baqarah kemudian an langsung melompat. Setelah itu langsung baca kita ulangi lagi Ali Imran, setelah itu lompat lagi. Tidak harus urut. Tidak harus urut. Dan dibolehkan kita membaca. Nah, tidak sebagaimana urutan yang ada dalam mushaf. Taib. Kemudian idza marra bi ayah tasbih sabbah wa idza marra bi su'al sa'al wa idza marra bi ta'awud ta'awud. Kalau ada di situ ayat tasbih dia mengucapkan tasbih. Subhanallah subhanallah. Kalau ada ayat tentang permintaan beliau minta, ayat perlindungan beliau berlindung. Al-Jahu Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri ini khusus khusus pada salat an-nawafil sholat an-nawafil, qiyamul lail. Kalian boleh begitu. Nah, sekarang ada ayat azab, <clears throat> ayat azab kalian berlindung. Allah SWT akan terhindarkan dari azab Allah SWT. Nah, kalau ada situ wajannatin tajri min tahtihal anhar, misalkan kalian minta Nah, Surga yang Allah SWT. Allahumma razukni. Nah, Firdaus al-A'la misalnya. Dibolehkan di an-nawafil. Sebagaimana hadis ini. Hadis ini qiyamul lail. Nah, bukan ini salat al-fardhiyah. Di sana banyak enam adab-adab dikala baca Al-Qur'anul Karim. Nah. Tapi yang jelas ini sudah mewakili sudah mewakili dari adab-adab bagi seorang mukmin. Nah, karena saya kembali di atas seorang mukmin dikala membaca dengan pakaian bersih kemudian suci ini akan dihitung kebaikan. Nah, wudhu bisa mengeluarkan seluruh dosa-dosa. Nah, jika ghasala nam wajhahu kharaja min wajhi khata khataya man nadhara ilaiha wajh. Kalau mencuci mukanya sudah keluar seluruh dosa-dosa yang nah, dilihat oleh matanya. Tangan juga demikian. Ini fadilah bagi orang yang berwudu. Nah, kemudian di sana ada sunnah seperti yang dilakukan oleh Bilal. <clears throat> Bilal bin Rabah. Nah, beliau selalu sholat ketika selesai wudu sehingga Naam terobah Bilal di depan Nabi SAW. Naam batal dan wudhu, batal wudhu. Naam hal ahsan hal ahsan kecuali kalau kalian di Yaman di sana kadang-kadang ada musim yang sangat dingin sekali tidak bisa kita tidak bisa kita memakai terus berwudu nah tidak bisa terus berwudu kalau di sini alhamdulillah bisa terus menerus kita berwudu nah <clears throat> Baik, minta soal. Assalamualaikum. nama zawadul asbab boleh. Tapi kalau karoh kakak karoh ya syadidah ketika ah, ini ya selesai salat subuh kalau dah atau selesai salat asar. Tapi di sana ada zawadul asbab. Ketika selesai salat asar kalian mau masuk masjid, masuk masjid salat dua rakaat hadis Abi Qatadah, "Kad dakhala al-masjid la jalis idza dakhala al-masjid al-masjid fala tajlis hatta yusalli rakaatain." Nah, sampai sholat dua rakaat. Nah, ini perintah. Nah, sholat al asbab. Wudhu juga begitu. Wudhu termasuk lewat al asbab. Nah, ini boleh. Akhir. Tapi yang jelas, enam jangan sampai kita melupakan enam perkara-perkara istihbab sehingga kita melupakan talabul ilm. Talabul ilm itu wajib. Naam. Talabul ilm itu wajib. Jangan apa terus menerus melakukan sunnah sunnah kemudian meninggalkan perkara wajib. Ibadah untuk diri kalian sendiri. Tapi talabul ilm itu bisa bermanfaat untuk diri kalian, keluarga kalian dan seluruh kaum muslimin. Maka ambil mana yang terbaik. Nah, ambil mana yang terbaik. Maka di sana Syekh berfatwa kalau seandainya seorang itu berpuasa tapi dengan puasa sunnah dia itu akan banyak tidur. Nah, karena di sana ada teman saya itu kalau puasa itu tidur pagi sampai sore. Kalau puasa, tapi kalau nggak puasa itu bisa nggak tidur. Oleh ini fatwa Syekh itu ditinggalkan. Karena tolak bulan itu lebih anfa. Nah, mungkin juga sholat sunnah atau yang lainnya. Nah, ada sana teman-teman yang sholat apa yang puasa Dawud Ini karena sangat apa berlebihan sehingga terserang oleh syaitan, wasawis syaitan. Nah, wasawis syaitan. Dan juga ada orang yang seakan-akan itu apa? Diwasawasi syaitan. Eh, syaitan. Jadi seakan-akan keluar kencing, kadang keluar kencing, keluar kencing. Jadi wudhu kadang-kadang sebelum sholat sampai 10 kali wudhunya. Nah, ini wasawas syaitan. Tinggalkan itu. Nah, kalau sudah wudhu, kemudian sudah pasti. Nah, walaupun keluar dari masyarakat keluar apa enggak ini, sudah tinggalkan sholat. Nah, sholat, nggak usah pikirkan itu. Nah, kalau memang keluar terus menerus, kalian tetap sholat. Nah, tetap sholat. Nah, salasil baul namanya, salasil baul. Nah, dan juga ketika kita istinja juga demikian. Kalau kita sudah merasa bersih, tidak ada, tidak usah seperti orang No. Orang No biasanya ini dipelirit dulu, pijat dulu, kemudian nanti batuk-batuk biar keluar total. Ini masalah seorang sufi ya, kemaluannya nah kan, pelirit biar keluar semuanya. Kemudian setelah itu batuk-batuk, nah, setelah itu lompat-lompat kecil, biar keluar semuanya. Ini takalluf. Nah. Qul ma asalakum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Tidak boleh takalluf. Ini orang sufiah demikian. Jadi kalau misalkan kencing itu nanti melompat-lompat kecil-kecilan, kemudian setelah itu batuk-batuk, biar keluar total. Enggak usah dilakukan demikian ini takalluf, nah, takalluf. maaf ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabu. Nah, ila wa subhanahu